بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, telah kita singgung beberapa pembahasan dari uraian penulis rahimahullah taala yang menunjukkan pentingnya pembahasan memperbaiki hati amalan hati atau sebab-sebab kehidupan hati tersebut banyak hal yang disebutkan oleh para ulama Kenapa seorang itu lebih hendaknya lebih banyak memper, memperhatikan terkait dengan amalan hatinya. Kata Ibn Rajab rahimahullah, فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان Kata beliau, manusia yang paling afdal adalah siapa yang menempuh jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan orang-orang yang khusus dari para sahabatnya. berupa sederhana di dalam amalan badan tapi bersungguh-sungguh di dalam keadaan-keadaan hati. Jadi terlihat di amalan badan mereka tidak terlalu banyak ijtihad seperti sebagian ahlul bidah yang kadang melakukan sholat malam seribu rakaat, ada sholat ini, sholat itu, macam-macam dia lakukan. Dari amalan-amalan badan. Para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka terbatas pada amalan-amalan badan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah. Sederhana di dalam hal itu. Tetapi di amalan hatinya, Nah, itu yang membuat ibadah mereka semakin besar. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu. Dalam memelihara keikhlasan, kejujuran, kesungguhan. Dalam memelihara rasa takut, rasa harapan, rasa cinta. Kemudian kata Ibn Rajab, karena perjalanan negeri akhirat itu hanyalah ditempuh dengan perjalanan hati, bukan dengan perjalanan badan. Dan ini ucapan Ibn Rajab rahimahullah. Beliau menerangkan pentingnya seorang memperhatikan dari amalan hati itu. Nah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amalul kulub هي من أصول الإيمان وقواعد الدين Amalan-amalan hati itu dari pokok-pokok keimanan wa qawaididdin dari kaidah-kaidah agama. Seperti mahabbatillah wa rasulih, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa tawakkuli alaihi, tawakal kepadanya. Wa ikhlasid dinilah, mengikhlaskan agama hanya untuknya wasyukri lahu bersyukur kepadanya wassabar ala hukmihi bersabar terhadap hukumnya hukum kauniyah maupun syariah wal khawfi minhu takut kepadanya waraja lahu mengharap kepadanya wa yatba'u dzalik apa saja yang mengikuti amalan hati ini. Fahadihil amal jami'an wajibah ala jami'il khalqi Bittifaki a'immatiddin. Seluruh amalan ini adalah wajib terhadap seluruh makhluk menurut kesepakatan para ulama agama. Iya. Karena itu di dalam amalan-amalan hati itu ada dua derajat. Ada tingkatan yang merupakan fard lazim Kewajiban yang mesti, lazim, harus ada. Seperti kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Iya. Ada hal yang mesti, lazim. Dan ada tingkatan di atasnya, derajat pelengkap, penyempurna. Ini derajat orang-orang yang bersegera Maka dari sini bisa dipahami bahwa pembahasan yang kita bahas ini, sebab-sebab kehidupan hati ini pembahasan yang penting. Sebab dengan membahasnya, kita mengkaji suatu perkara yang diwajibkan atas setiap individu. Iya. Karena hati itu perlu dihiasi dan perlu dibersihkan dihiasi dengan tawakal, kecintaan kepada Allah, ikhlas, khasyah dan semisalnya. Nah, harus dibersihkan, dibersihkan dari ria, dari kesombongan, dari berjelek sangka kepada Allah, dari hasad dan semisal dengannya. Kemudian dari pentingnya pembahasan amalan hati ini, kebaikan bahir itu ikut kepada kebaikan batinnya. Jadi yang menentukan adalah apa yang di dalam hati. Iya. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, baik pula seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Iya. Maka dia adalah tumpuan perhatian. Tumpuan perhatian. Rasulullah ketika menyebut takwa, Beliau berkata, takwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau tunjuk ke hatinya. Beliau tunjuk ke hatinya. Sebab ini yang merupakan dasar pokok. Apabila hatinya itu baik, yang merupakan dasar pokoknya, yang dibangun di atasnya juga baik. Dan apabila dasarnya sudah rusak, maka rusak pula yang dibangun di atasnya. Kemudian dari pentingnya pembahasan tentang amalan hati ini, apa yang menyebabkan hati itu hidup, dan mewaspadai apa yang bisa mematikan hati. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang hati di banyak tempat. Iya, di sekitar 130 tempat. Karena disebut pujian untuk hati dari keselamatan, ketenangan, hidayah, terikat kepada Allah, ketakwaan, dipakai berfikir, ketenangan, kelembutan, rahmat, kebaikan, kesucian, penghiasan dengan iman, rasa takut, ketundukan, kelembutan, kehusukan. Ya, ini beberapa sifat ya hati dalam Al-Quran. Sifat yang baik. Dan juga disebutkan sifat-sifat yang dicela dari kekerasan, dari ketertutupan, dosa, kelalaian, kurang memahami, kekeliruan, apa ke penyimpangan, kebutaan, jauh dari dikir, iya. dari penyakit, senang kepada kebatilan, dari kerugian, pengingkaran kepada kebenaran, mengikuti hawa nafsu, fanatisme dan sebagainya. Demikian pula ar ya, kebutaan ar itu disebut jadi subhanallah, perhatian dalam Al-Quran sangat banyak terkait dengan hati ini. Ini mengharuskan kita perhatian kepadanya. Selain daripada itu, dari hal yang menunjukkan pentingnya memperbaiki amalan hati, perhatikannya, hati itu letak pandangan Allah kepada hamba. Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suariku. ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Iya. Bahkan Allah berfirman, "La yanala Allah luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah-darah, unta-unta sembelihan itu, tidaklah sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan di antara kalian. Iya. Maka terhadap sebab perhatian. Sebab perhatian. Ini amalan hati yang menentukan besarnya pahala kesempurnaan dari kebaikan didapatkan. Nah itu kalau kita perhatikan sejumlah ketaatan disyaratkan ketaatan itu harus ikhlas mengharap pahala dan itu semuanya amalan hati. Semuanya adalah amalan hati. Iya. Kemudian di antara pentingnya pembahasan amalan hati ini memperhatikan keadaan hati itu adalah sebab keselamatan. Sebab keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari ketiga tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka keselamatan pada hati inilah yang bermanfaat pada hari kiamat. Allah sebutkan penduduk sorga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Man khashiyar rahmana bil ghaibi. Wa ja'a biqalbim munib. Didekatkanlah sorga kepada orang yang bertakwa. Tidak jauh. Dikatakan inilah yang dijanjikan untuk kalian bagi siapa yang awab, selalu kembali kepada Allah hafil dan menjaga. Dan menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Man khasyir rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Rahman di kala gaib. Kala gaib bisa diartikan di kala dia sendiri, tidak ada orang. Bisa diartikan dia tidak melihat Allah, tidak melihat Rasul, tapi tetap beriman sebaiknya keimanannya. Wajah di kalbi munib. Ini syarat. Dan dia datang dengan hati yang munib. Jadi keberadaan hatinya dilihat. Ketika disebutkan keimanan juga diperhatikan. Sebutkan tentang hati. Innamal mu'minun alladina. Idza dzukirallahu wajilat kulubuhum. Semuanya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Pembahasan hati dulu yang disebutkan. Dan ketika diterangkan tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy maka terlihat sejumlah amalan hati di dalamnya. Dari rasa cinta, rasa khasyah, ya, ini semuanya dari amalan hati. Iya. Kemudian di antara pentingnya pembahasan ini Penyakit-penyakit hati dan hal-hal yang bisa mematikan hati itu adalah kerugian bagi seorang hamba. Kerugian bagi seorang hamba. Allah telah menyebutkan penduduk neraka itu bagaimana. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha Ulaika kal anhari bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati-hati tidak dipakai memahami. Punya mata-mata tidak dipakai melihat. Ya. Punya telinga tidak dipakai mendengar. Mereka inilah seperti hewan-hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Iya. Jadi perhatikan bagaimana hati ini sangat menjadi tumpuan di dalam keselamatan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan negeri akhirat kami jadikan bagi siapa yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Jadi perhatikan. Kehidupan akhirat surga itu itu untuk siapa? Tidak menghendaki ketinggian dan kerusakan. Kembali kepada kehendak. Apa yang dia niatkan. Dan itu dari amalan hati dari amalan hati. Kemudian di akhir ayat dikatakan wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Dan ketakwaan telah dikatakan oleh Nabi di dalam hati. Dan banyak ya ayat-ayat di dalam hari ini. Demikian pula Allah mencelah orang-orang yang apa namanya jelek hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Celakalah orang-orang yang keras hati-hatinya dari berzikir mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan siapa yang tidak dibersihkan hatinya, disebutkan ancaman yang keras dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ulaika alladina lam yuridillahu ayyutahkira yutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adabun azim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak menghendaki hati-hati mereka disucikan. Untuk mereka kehinaan di dunia dan siksaan yang besar di akhirat kelak. Iya. Maka tidak memperhatikan amalan hati ini adalah sebab dari kerugian, sebab kebinasaan. Karena itu dari hal yang penting bagi seorang hamba adalah memperhatikan kondisi dan keadaan hatinya. Iya. Demikian pula dari kelezatan iman, ketaatan itu. Itu dengan amalan hati. Demikian pula terkait dengan khusnul khatimah. Baiknya penutup yang terakhir. Itu terkait dengan amalan hatinya. Keyakinannya. Keteguhannya di atas kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Ya, keimanannya inilah yang bermanfaat untuk dirinya. Semua amalan, semua amalan itu akan bermanfaat kalau disertai dengan keikhlasan dan tauhid. Adapun dia memiliki amalan yang banyak, tapi tidak ada dari keikhlasan dan tauhid yang mendukungnya, maka amalan itu tidak akan berguna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dari keikhlasan dan tauhid yaitu adalah bagian dari amalan hati yang mendukungnya Akhirnya hancur amalannya. Akhirnya hancur amalannya. Iya. Maka ini adalah pembahasan yang penting. Seorang banyak mengulanginya, banyak memperhatikannya. Dan sengaja di sini penulis rahimahullah menjelaskan dari amalan-amalan yang menunjukkan hati itu sehat, hati itu hidup. Iya. Dan beliau sekaligus terangkan hal-hal yang bisa membuat hati itu sakit. Hati itu berbahaya. Agar supaya dihindari oleh setiap hamba. Kemudian beliau sebutkan di sini tanda hati yang sakit itu secara umum. Di bait yang ke-8 kata beliau wa ayatu sukmin fil jawarihi man'uha manafi'aha أو نقص ذلك mithlama Dan nah, ayat sakitnya dan tanda sakitnya anggota tubuh kalau anggota tubuh sakit apa tandanya dia sakit man man'uha manafi'aha anggota tubuh itu tidak bisa memberikan manfaat-manfaatnya Au nafsu dalika mithlama. Atau kekurangan atau kurang di dalam memberi manfaat seperti itu juga. Ya, maka ini tanda umum ya. Sehatnya badan tanda umum ya. E, tanda umum badan itu sakit. Kalau terlihat badan itu bisa memberi manfaat. tanda eh, tanda umum sakitnya kalau badannya tertahan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang. Ya, duduk saja tidak bisa. Itu tanda badannya sakit. Tanda badannya sakit. Demikian pula hati secara umum. Ada tanda yang membuat dia apa? Sakit. Hati itu tidak bisa memberi manfaat. Ya, Karena hati kalau dia baik, dia akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Akan bersinar hati itu. Membuat dia semakin berakal. Membuatnya teguh. Hatinya akan mendorongnya. Menjadi penasihat. Ya, itu manfaat-manfaat diberikan. Tapi kalau kelihatan sakitnya, itu tampak. Rasa malasnya. Ya, sedikitnya rasa takutnya kepada Allah. Dia gampangkan dari dosa-dosa dan maksiat. Ya. Jadi secara umum ada tanda umum ya. Tanda umum penyakit itu apa? Sebagaimana tanda umum sehatnya juga ada. Kata beliau wasihhatuha tudra bi'ityani naf'iha kanutkin wa batshin wa tasarrufi wan namah. Dan tanda sehatnya badan itu diketahui dengan dia memberikan manfaat seperti bisa berbicara, memegang, ya, berinteraksi, berbuat, nama, dan dia bisa mengembangkan. Bisa mengembangkan. Ini beliau singgung tanda umum sakit dan sehatnya badan yang dengannya oleh penulis dimaksudkan oleh beliau supaya bisa diketahui bahwa hati juga seperti itu. Ada tanda umum bagaimana dia sehat atau dia sakit kelihatan. Setelah itu beliau masuk di dalam merinci. Menjelaskan ciri-ciri atau bentuk-bentuk dari penyakit di dalam hati. Apa saja penyakit-penyakit hati itu? Yang bisa membahayakan hati? Kata beliau, وَأَيْنُمْ تِرَاضِ الْقَلْبِ فَقْدُ الَّذِي لَهُ أريد من الإخلاص والحب فاعلما ومعرفة الشوق إليه إنابة بإثار ذا دون المحبات فاحكما Iya, ini penyakit yang pertama. Jadi kata beliau dan hakikat penyakit hati itu atau pokok penyakit hati itu adalah dia kehilangan tidak memiliki keinginan yang mengandung keikhlasan atau kecintaan kepada Allah. Fa'lama, ketahuilah hal tersebut. Iya. Demikian pula wa ma'rifatu syauqi ilaihi inabatan. Demikian pula dia tidak memiliki pengenalan ma'rifah kerinduan kepada Allah untuk selalu kembali kepadanya. Bi'itharida dengan lebih mementingkan hal tersebut dunal mahabbati fahkuma di atas segala yang dia cintai. Hukumilah sakit tidaknya hati dengan hal ini. Iya. Jadi ciri hati yang ada penyakit itu pertama sedikit ikhlasnya. Iya. Maka selalu dia periksa dari keikhlasan. Kalau di dalam beramal, dia terlalu banyak mengharapkan manusia, sedikit berharapnya kepada Allah, maka ini harus dia periksa hatinya itu ada penyakit di dalamnya. Ada penyakit di dalamnya. Tapi kapan dia baik di dalam beramal? Bahkan di dalam pekerjaan yang ia terikat dengan manusia pun secara dunia ada bentuk keikhlasan, ketulusan di dalamnya, maka itu ciri hatinya baik. Ciri hatinya baik. Nah seorang hamba yang baik hatinya, dia selalu menjaga dari keikhlasannya. Memperhatikan dari keikhlasan. Iya. Sehingga amalan apapun yang dia lakukan, dia bisa mendapatkan kebaikan secara sempurna. Karena itu keikhlasan kata para ulama terkait dengan sebelum amalan dan ada keikhlasan terkait saat diamalkan dan ada keikhlasan setelah diamalkan. Di tiga keadaan keikhlasan dijaga. Sebelum beramal, dia perhatikan baik-baik amalan yang akan dia kerjakan itu. Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? dia ikhlas atau tidak di dalamnya sebelum dia beramal. Pada saat dia beramal, dia jaga dari keikhlasannya di seluruh amalannya. Iya. Kalau misalnya di saat beramal diseringi ada niat tidak ikhlas lalu dia lawan, nah itu nggak ada masalah. Tapi yang masalah kalau saat dia beramal dimasuki dengan ria misalnya, dimasuki penyakit, kemudian dia biarkan. Dia biarkan. Maka ini yang masalah, dia biarkan. Tapi kalau dia lawan, nah itu tidak ada masalah. Iya. Kalau dia melawannya. Kemudian yang ketiga, keikhlasan itu juga dipelihara setelah dia beramal. Dia jaga, jangan sampai dia ungkit-ungkit lagi apa yang telah dia lakukan. Atau dia ujub, bangga dengan amalannya. Oh, saya telah berbuat begini dan begitu. Kagum terhadap amalannya. Nah, dan ini menunjukkan ada masalah di keikhlasan. Kalau dia seperti itu. Maka di tiga keadaan keikhlasannya dia jaga. Maka tanda hati yang sakit itu, kalau Tiap kali dia berbuat, ada sesuatu dari keikhlasannya yang kurang atau hilang. Tidak diinginkan padanya keikhlasan. Demikian pula dari tanda hati yang sakit, iya. Dia melakukannya bukan karena cinta kepada Allah. Hilang darinya dari kecintaan. Ini dan mahabbah dari kewajiban yang besar. Dan dari amalan yang sangat agung. Hendaknya seorang ketika beramal, dia menghadirkan kecintaannya kepada Robnya. Iya. Dia meninggalkan dosa dan maksiat karena dia tahu Allah melarangnya dari hal itu. Dan dia sangat cinta kepada Robnya. Demikian pula diperintah dengan ketaatan, dia melakukannya karena cinta kepada Robnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia melakukan amalan seakan-akan dia dipaksa saja ya malu kalau dia tidak ke masjid misalnya berhubung dia dekat masjid tinggalnya ya. dia keluar ke masjid dia jaga sholat lima waktu karena malu kepada pandangan orang saja bukan cinta kepada Allah dan ini nggak benar iya tapi dia lakukan hal tersebut karena kecintaan kepada Allah, maka ini tanda hati yang selamat. Tanda hati yang baik. Tapi kapan kecintaan berkurang di dalam amalannya? Hanya dia lakukan kebiasaan. Maka ini menunjukkan di dalam hatinya ada suatu yang harus diperbaiki. Iya. Baik. Jadi ini Tanda sakitnya hati dengan hilangnya dua hal itu. Kemudian penulis menyebut yang ketiga. Wa ma'rifatu syauqi ilaihi inabatan. Iya. Dia juga kehilangan mengenal bagaimana kerinduan kepada Allah. Ini derajat. Di atasnya lagi. Sebab dia kapan rindu ingin berjumpa kepada Rohnya, rindu kepada ketaatan, rindu kembali kepada Allah, maka itu menunjukkan kehidupan pada hatinya. Ada kehidupan pada hatinya. Iya. Dan itulah hati yang selamat itu ada penggeraknya. Ada yang membuatnya rindu. Ada yang membuatnya berjalan. Membuatnya berkorban. Iya membuatnya berkorban. Nah ini semuanya hendaknya dimurnikan dan dijaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah itu dari doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Wa as'aluka wa as'aluka liddatan nadar ila wajhika al-karim syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirra wala fitnatin mudillah." Ya Allah, saya meminta kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Dan saya memohon kerinduan untuk berjumpa denganmu. Tanpa ada bahaya membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Iya. Jadi mohon per, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri hati yang selamat. Dia ingin selalu berjumpa dengan Robnya. Rindu kepadanya. Tapi bukan artinya dia tidak khawatir adanya siksaan pada hari kiamat. Dia tidak khawatir terhadap dosa-dosanya. Karena itu di doa yang diajarkan oleh Nabi dikatakan tanpa ada bahaya yang membahayakan. Berjumpa tapi tidak ada bahaya yang membahayakannya. Dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Iya. Dan kalau dia rindu kepada Robnya itu tanda hati yang hidup. Beda dengan orang yang tidak pernah cinta berjumpa dengan Robnya. Tidak ada kerinduan. Ya. Lebih cinta kepada dunia. Seakan-akan dia hidup, ingin hidup selama-lamanya. Seakan-akan tidak ada alam kubur. Tidak ada kematian setelahnya. Tidak ada alam kubur. Tidak ada hari kiamat. Maka ini tanda hati yang mati atau hati yang sakit atau hati yang sakit. Iya. Maka kehilangan hal ini, ini adalah sebab penyakit di dalam hati. Jadi begitu dia kenal dari ikhlas, cinta, kecintaan berjumpa dengan Allah, maka dia dahulukan seluruh hal itu. Dunal mahabbat. Di atas segala yang dicintai. Segala yang dicintai. Iya. Karena itu, seorang yang beriman, dia cinta kepada ayahnya, dia cinta kepada ibunya, dia cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Tapi kalau misalnya ada perintah agama yang harus dia tegakkan, dia jalankan, maka itu lebih dia dahulukan. Lebih dia cintai untuk dia kerjakan di atas seluruh yang dia cintai yang lainnya. Ya, dan ini banyak sekali pembahasannya di dalam kehidupan. Banyak sekali pembahasannya di dalam kehidupan. Seorang suami misalnya, dia kecintaannya kepada anak dan istrinya, tidak boleh menjatuhkan dia di dalam dosa dan maksiat. Sehingga mencari harta dari sumber yang diharamkan. Iya. Sebab dia harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang istri misalnya dia cinta kepada suaminya. Bukan artinya dia melarang suami untuk berbuat ketaatan. Iya. Sebagaimana keadaan sebagian perempuan apa namanya senang suaminya berada di sisinya. Padahal ada amalan-amalan baik mungkin bisa dilakukan oleh suaminya kalau dia keluar dalam sebuah perjalanan ataupun yang lainnya. Seperti di pembahasan jihad misalnya. Iya. Itu kewajiban agama. Maka di dalam posisi yang seperti itu, kecintaan kepada Allah itu tampak lebih didahulukan dalam pada orang-orang yang hatinya selamat. Hatinya selamat. Tapi kalau hatinya ada penyakit, iya, maka seluruh hal tersebut tidak dia perhatikan. Nah ini adalah tanda penyakit di dalam hati. Nah, Iya. Kemudian kata beliau dari tanda hati yang sakit Kata beliau, "Wa mu'thiru mahbubin siwallahi qalbuhu maridun ala jurfin minal mauti wal amal." Orang yang lebih mendahulukan kecintaan selain dari Allah, hatinya adalah sakit. Di atas jurang kematian dan kebutaan. Nah, ini dari penyakit yang lain. <clears throat> Jadi dia mendahulukan sesuatu yang dicintai selain daripada Allah. Dan ini tanda hati yang sakit. Karena kalau hatinya selamat, iya. Rasulullah telah bersabda, La yu'minu ahadukun hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian Hingga dia menjadikan aku yang lebih dia cintai. Melebihi ayahnya, melebihi anaknya. Dan melebihi seluruh manusia. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala di pembahasan tentang jihad diperbandingkan kalau memang ada yang lebih cinta kepada ayahnya, anak-anaknya, istri-istrinya pada saudara-saudaranya, perniagaan, tempat-tempat yang dia tinggali. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. rabbasu. Tunggulah. Akan datang kepada kalian. Perintah Allah. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini hati harus dididik. Perbaiki. Dan jangan digampangkan. Dia lebih mendahulukan kecintaan pada selain Allah. Terhadap kecintaan kepada Allah. Ini kalam, kalimat kecintaan kepada Allah ya harus didalami ya, diperhatikan baik-baik. Cinta kepada Allah, dia cinta kepada syariatnya, cinta kepada apa yang dituntunkan. Dia cinta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semuanya dia lakukan atas dasar kecintaannya kepada Rabbnya. Iya. Jadi kalau ada tuntunan dari syariat Allah cintai, kemudian dia menolaknya, dia tidak mencintainya, lebih mendahulukan dirinya daripada apa yang Allah perintah. Lebih memperhitungkan pandangan manusia. Sebab itu kadang kalau saya berbuat begini, apa yang dikatakan orang? Berlaku begini, apa yang dikatakan orang? Padahal amalan sudah jelas kemaslahatannya. Suatu hal yang pasti kesolihannya. Iya. Maka ini dari ciri-ciri ada sesuatu di dalam hati yang harus diperbaiki. Ada penyakit yang harus diobati. Di sini penulis sudah berkata, qalbuhu maridun. Orang yang seperti ini hatinya sakit. ada jurfin minal mauti walama. Di atas jurang. Di jurang sudah. Dari kematian dan kebutaan. Bisa mati dan buta hatinya. Disebabkan karena hal tersebut. Iya. Baik. Demikian pula di antara tanda kematian hati atau tanda hati yang apa namanya ada penyakit kata beliau wa a'zamu mahdurin khafa mauti qalbihi alaihi tashaggal an dawahu yudiddima iya dan bahaya yang paling besar dia tertirai tersembunyi tentang matinya hati dia Sedangkan dia sendiri tidak memperhatikan bagaimana cara mengobatinya. Nah, ini musibah yang paling besar. Iya. Jadi kalau dia berpaling dari mengobati hatinya, itu artinya dia tidak menempuh jalan-jalan yang dengannya hati itu menjadi selamat. Membuat hati itu menjadi bersinar. Dia tidak tempuh. Dia tidak ambil obat sama sekali. Bersamaan dengan itu, hatinya yang mati dia tidak tahu. Iya. Ini luar biasa ya bahayanya. Dia tidak tahu dirinya sakit. Iya. Dia tidak tahu dirinya sakit. Kemudian dia tidak pernah memikirkan apa bagaimana mengobatinya. Nah ini bahaya yang sangat besar terhadap seorang hamba. Iya. Karena itu diperhatikan dari kehidupan hati dan diperiksa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pembahasan-pembahasan tentang hati ini di banyak keadaan. Di banyak keadaan. Agar supaya kita selalu mengingat dan memperhatikannya. Iya. Maka seorang aja peka. Begitu ada sesuatu pada hatinya, menjangkitinya, maka dia berusaha mengobatinya. Iya. Kalau terulang lagi dia jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia obati lagi lebih baik. Tapi kalau dia biarkan, iya. Ini dia tahu sakitnya, dia biarkan, itu berbahaya. Apalagi kalau penyakitnya sudah berbahaya dan dia sendiri tidak tahu dia sedang sakit. Bisa-bisa dia mati mendadak. Iya dan berbagai bahaya yang bisa didapatkan. Maka direnungi ya dari ucapan penulis. ini dari hal yang baik. Tandanya seorang itu jangan tersibukkan. Dilalaikan. Dari mengobati. Ada obat, dia lalai darinya, dia tinggalkan. Tidak diambil. Maka ini dari bahaya terhadap hati. Iya. Kemudian kata beliau, wa ayatu da haulul qabaihi indahu. Iya. Tanda hati yang mati itu haulul qabaihi indahu. Walaulahu adha nadiman muta'allima. Andai kata jadi tanda hal tersebut dosa-dosa itu, kekejian-kekejian itu remeh di sisinya. Seakan-akan tidak ada masalah. Iya. Andai kata hal itu masalah di sisinya, pasti dia akan menyesali dan merasa sakit dengan dosa yang dia jatuh di dalamnya. Iya. Jelas ya? Tapi karena hatinya sudah mati, maka dosa itu tidak berpengaruh, biasa saja. Biasa saja. Ya, dan ini naudzubillah ya, manusia berjenjang di dalam hal ini. Ada yang mati, ada yang sangat mati. Ya. Ada yang sebagian manusia dikatakan itu dosa, oh dia ketawa-ketawa saja. Ya. Tetap saja dia kerjakan. Ada yang dikatakan padanya itu dosa. Malah dia menantang. Maka derajat membekunya dan matinya hati itu bertingkat-tingkat. Ya. Andai kata dia punya hati yang baik, dia masih ada kehidupan di hatinya, maka akan ada penyesalan, ada rasa pedih, ada rasa tidak enak paling tidak ketika dia melakukan dosa, tersebut. Ya. Ibaratnya orang yang sudah mati ya, orang yang sudah mati sudah bayat bangke, diiris-iris pun, ditusuk-tusuk pun tidak ada dia terasa. Ya kan? Ada mayat sekarang kita iris. Ya. Tidak ada, tidak terasa. Nah, itulah orang yang sudah mati. Begitu ketika berbuat dosa, tidak ada rasanya. Ya. Kata seorang penyair, "Wa may yahun yashulul wa may yahun yashulul hawanu alaihi wa ma li jurhin bimayyitin ilamu." Siapa yang biasa menghinakan dirinya, akan gampang dia dihinakan. Dan tidak ada sakitnya pada luka yang dibuat kepada orang yang sudah mati. Ya, kalau sudah sudah mati, dilukai apapun, tidak ada dia merasa sakit. Itulah ciri hati yang tidak baik. Hati yang sudah mati. Ini tandanya. Iya. Jelas ya? Itu ada tanda di dalam hal tersebut. Dan kadang dia merasa dia merasa sakit dengan hal tersebut. Tapi subhanallah ketika dia ingin obati, dia merasa obatnya itu berat sekali dia. Dia telan, sangat pahit sekali. Ya. Dan dia kurang bersabar di dalam mengambil obat tersebut. Maka ini namanya orang yang rela untuk mati. Ya. Jadi ya, sekarang dia sudah mau mati. Ya. Tahu dia bahwa ini sedang sakit dirinya. Disuruh minum obat. Tidak mau ini obatnya pahit. Iya. Mau disuntik, nggak mau juga. Sakit disuntik. Jadi tidak ada kesadarannya, tidak ada pula kesabarannya. Iya. Dan ini semuanya pengaruh dari penyakit tersebut. Pengaruh dari penyakit tersebut. Nah, karena itu orang-orang yang salih, perhatiannya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya kadang ada gain di hatiku. Iya. Kayak ada hal-hal yang kurang bagus di hatiku, dirasa oleh Nabi. Maka saya beristighfar kepada Allah 70 kali. Perhatikan bagaimana langsung beliau segera mengobati dari gain tersebut dengan beristighfar 70 kali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengobatan. Iya. Tapi yang menjadi masalah dia sudah tahu hatinya sakit ada atau ada hal yang rusak di dalam hatinya apakah itu berupa keikhlasan, kecintaan, ya maupun yang lainnya dia biarkan saja. Oh enggak apa-apa. Nanti kita obati. Biarkan saja dulu. Dia sudah jatuh dalam dosa, oh biarlah sekali-sekali. Jatuh dalam dosa lain, oh biar nanti tobatnya sekalian saja. Akhirnya, semakin membuat hati itu menjadi membeku. Ya. Nah, umumnya seorang kalau sudah terbiasa, ya, anggaplah seorang sudah terbiasa pegang panci panas. Panas, wah pertama melepuh tangannya sakit sekali. Terus dia pegang lagi. Melupu lagi tangannya. Dia pegang lagi. Terus sampai akhirnya kuat sudah dia pegang. Panas pun gak apa-apa diangkat pakai tangannya. Ini orang tidak terasa lagi. Mati sudah. Karena apa? Sudah terlalu sering dia lakukan. Berulang sudah. Dia kerjakan. Jadi hilang sudah. Ia merasakan sakitnya dari dosa yang dia kerjakan tersebut. Dan ini tanda kematian. Ini pada badan saya sudah bisa mematikan dengan berulang, apalagi pada hati. Pada hati. Iya. Maka di, di, diperhatikan ya bahwa ini sesuatu ketika mulai bergejala di hati itu diperhatikan. Kemudian kata beliau fajabi'u amradil qulubi ittiba'uha hawaha fakhalifha tasihha wa taslama. Sekarang beliau sebutkan pokok yang membuat hati itu sakit. Kata beliau seluruh penyakit hati itu dasarnya adalah mengikuti hawa nafsu. Iya. Dasarnya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka selisihilah hawa nafsumu, hatimu akan menjadi sehat dan selamat. Menjadi sehat dan apa? Selamat. Baik. Jadi ini wiyangan dari penulis rahimahullah. Beliau terangkan bahwa sumber penyakit-penyakit hati itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Kadang dia tahu ini keliru, ini salah, ini tidak boleh, ini haram. Tapi karena syahwatnya lebih mengajaknya, lebih dia perturutkan, maka dia pun jatuh di dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kalau ingin selamat, menjadi sehat hati itu harus diselisihi hawa nafsu itu. Iya. Karena itu sifat penduduk sorga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa apa? Anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Robnya, dan dia selalu menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Sorga adalah tempat tinggalnya. Iya. Baik. Jadi ini kelihatan ya bagaimana dasar suara mengobati hati itu. Ya pokoknya bahwa agama ini siapa yang ingin menjadi tinggi di dalamnya diangkat derajatnya, ya, maka pokoknya adalah pada ilmu agama, pada ilmu syariat dan kesabaran. Dan ini dua obat untuk segala penyakit di dalam hati. ya. Karena hati kadang dijatuhi dosa-dosa dan sebagainya. Dia perlu dari ilmu. Bagaimana cara membenahi hatinya. Memperbaikinya. Iya. Apalagi kita akan uh, singgung mungkin kalau ada kesempatan bahwa penyakit yang mendera hati itu ada yang sifatnya syubhat, keraguan, dan ada yang sifatnya syahwat, mengikuti hawa nafsu. Jadi dua jenis. Ada syubhatnya, membuat dia ragu, rancu, dan ada yang sifatnya syahwat. Sifatnya syahwat. Syahwat itu sendiri ketika sudah apa namanya mengakar, ya kemudian beranak, kemudian sudah bertunas dan uh, tumbuh lagi menjadi besar, maka itu perlu dipelajari bagaimana cara menghilangkannya, mencabutnya. Nah, itu perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Nah, setelah dia mengetahui ilmunya, dia perlu hal yang kedua. Dia perlu kesabaran sabar di dalam meneguk pahitnya obat, sabar di dalam menjalani pengobatannya, menghilangkan penyakitnya, dan menerima obat tersebut. Ya. Kalau dia miliki dua hal ini, pasti dia akan berhasil di dalam menghidupkan hatinya. Ya. dari pokok ya, di dalam ketinggian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Wa kanu biayatina yukinun. Kami jadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin dalam agama, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin ini derajat yang tinggi. Itulah derajat apa? Ilmu. Dan tidak ada yakin tanpa ilmu. Karena itu kata para ulama, siapa yang menghendaki ketinggian dalam agama, maka hendaknya dia memiliki kesabaran dan ilmu. Ini dua hal. Dan ini yang membantu seorang untuk membuat hatinya itu sehat. Karena itu kata penulis, فَقَالِبْهَا Selisih hawa nafsu itu. Tasih hawa selamat Akan sehat hati tersebut dan dia akan selamat. Iya. Akan selamat. Kemudian kata beliau, وَمِنْ شُؤْمِهِ terkut. ومن شر ومن شؤمه ترك ابتداء بنافع وترك الدواء وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما dan dari kejelekan pada hati itu, kesialan pada hati itu, dia tidak mengambil pengobatan. Dia mening atau dia meninggalkan santapan dengan hal yang bermanfaat. Tidak itu menyantap ya memakan hal yang bermanfaat. Harusnya dia mengambil hal yang bermanfaat untuk hatinya. Iya. Dari mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, banyak berdikir, melakukan ketaatan-ketaatan, yaitu namanya santapan-santapan hati. Yang membuat hati itu menjadi tumbuh, terjaga. Dia berikan dari hal-hal yang kalau dia sakit diberikan dari obat-obat. Nah ini juga beliau sebutkan dari kesialan pada hati itu watarkud syafi. Dia meninggalkan obat yang menyembuhkan. Dia sudah tahu ini obat menyembuhkan baik, tapi dia tinggalkan, cuek saja. Dengan obat tersebut. Iya. Nah, wa adzun kilahuma dan dia meninggalkan seluruh hal tersebut dia meninggalkan seluruh hal tersebut. Baik. Jadi pokoknya di sini ada empat perkara. Ada santapan yang bermanfaat, ada obat yang menyembuhkan, ada santapan yang berbahaya, dan ada obat, dan ada penyakit yang membinasakan. Empat hal. Iya. Maka hati yang baik itu, hati yang baik dia mengambil obat yang mengambil santapan yang bermanfaat, mengambil obat yang bermanfaat, perhatian baik. Tapi kapan dia berpaling? Dia tinggalkan santapan-santapan hati yang memberi manfaat ke hatinya. Dia tinggalkan obat yang bermanfaat. Ya. Maka inilah yang membahayakannya. Ini yang membahayakannya. Dia beli senang kepada obat yang uh, kepada penyakit yang membinasakan, dia lebih senang kepada santapan yang memberikan bahaya. Memberikan bahaya. Dan ini tanda hati yang tidak baik. Tanda hati yang tidak baik. Jadi selesai di sudah di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu ada penyakit menjadi tidak sehat atau bisa mati hati tersebut. Iya. Dan nah, ini hal-hal patut kita periksa, kita perhatikan ke hati kita. Jangan sampai menimpa hati. Sebab itu membawa prahara. Membawa kepedihan, kesedihan, ketidaktenangan, dan berbagai hal yang jelek di dalam hati tersebut. Iya. Setelah itu penulis rahimahullah membuka pembahasan kebalikannya. Kapan hati itu sehat? Kapan hati itu dikatakan hati yang selamat? Ya, ini Korean penjelasan tanda-tanda hati yang sehat. Nah, jadi beliau terangkan dulu tanda hati yang jelek ya. Karena memang di rangkaian pembahasan Ibnu Qayyim di Ighasatul Lahfan diterangkan dulu penyakit-penyakit, setelah itu beliau terangkan tanda hati yang sehat. Dan ini tidak semua tanda hati yang sakit, tanda hati yang sehat dirangkum oleh penulis di sini. Beliau hanya merangkum yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Ya, sebenarnya pembahasan lebih luas lagi ya kalau kita berbicara tentang penyakit-penyakit hati hal-hal yang bisa merusak hati. Jadi ada penyakitnya, ada hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Dan seorang semakin banyak dia pelajari, ya ibaratnya kalau orang di kedokteran, ya, semakin ahli dia dalam ilmu kedokteran, maka dia akan semakin mengenal penyakit itu. Itu biasanya dokter-dokter. Kalau dia sudah ahli, ada keahliannya tersendiri di bidang tertentu, dia tidak sama dengan orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar mungkin dia pakai apa namanya alat dengar dulu, kemudian periksa, baru dia tahu sakitnya apa, dia tanya-tanya. Sebagian dokter baru dia lihat saja dari mukanya, dari apa namanya eh, keadaannya dia sudah bisa menebak sakitnya apa. Iya. Dan sebagian keahlian sekarang dengan uh, kadang dilihat dengan matanya saya dia tahu ini orang sakitnya apa kira-kira. Dan itu bentuk dari keahlian. Begitu dia mengenal banyak lagi sudut dia tahu, maka akan semakin tajam pengetahuannya. Dan semakin pandai dia dan semakin ahli dalam mengobati. Iya. Dan disitulah pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Dia mensifatkan obat yang baik untuk seseorang. Iya. Obat yang baik. Kalau orang sakit biasanya kita sakit badan, datangnya kemana? Ke dokter. Iya. Diberi apa namanya resep untuk sakitnya. Tapi kadang ada orang yang sakit hatinya. Iya. Kemudian berbahaya pada keagamannya. Harus dia perbaiki. Tidak pernah dia bertanya apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, bagaimana mengobatinya. Iya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Tapi penulis rahimahullah, "Idza sahha qalbul 'abdi bana irtihaluhu ila darihil ukhra faraha musallima." Apabila hati seorang hamba itu sehat, ya. Kalau hatinya itu sehat, maka akan tampak perjalanan dia, rihlanya. Dia tinggalkan dunianya. Dia menuju kepada negeri yang lain, yaitu menuju ke akhirat. Maka pun dia dia pun pergi dengan penuh penyerahan diri. Iya. Nah, ini ciri hati yang sehat. Ciri hati yang sehat itu dia seakan-akan pergi dari dunia. Iya. Seakan-akan dia tinggalkan seluruh dunia. Hingga dia turun di negeri akhirat. Berada di negeri akhirat. Dan dia tetap di negeri tersebut. Tinggal seakan-akan dia termasuk penduduk negeri itu. Anak-anak di negeri tersebut. Iya. Nah, demikian harusnya. Seorang yang sehat hatinya. Jadi dia di hidupnya dianggap dirinya adalah orang yang tempatnya di akhirat. Karena itu kalau dia ke dunia, dia menganggap dirinya asing di dunia. Dia menganggap dirinya sementara saja. Tempat persinggahan saja. Iya. Nah, ini pembahasan benar ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Iya. Orang yang asing atau sekadar berlalu saja. Ada tambahan di hadis ya walaupun tambahannya ada kelemahan tapi sebagian ada yang menguatkannya. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur dan hitunglah diri kamu termasuk penghuni kuburan. Iya. Jadi kalau dia sudah menganggap dirinya di dunia ini hanya orang asing, bukan penduduk dunia. Ya, atau kalau bahasa Ibnu Qayyim, dianggap dirinya sebagai tawanan di dunia. So Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara seorang mukmin dan surganya orang kafir. Iya. Dia hanya berpikir tinggalnya di akhirat. Tinggalnya di akhirat. Nah, ini baru tanda dia memiliki hati yang baik. Karena itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Inna dunya qad tarahhalat mudbirah wa inna al akhira qad tarahhalat muqbila wa likullin minhuma banun." Sungguhnya dunia itu dia pergi membelakang. Dan akhirat datang ke depan. Iya. Setiap dari dunia dan akhirat punya anak-anak yang mengikutinya. Jadi dunianya pergi, akhirat pergi. Setiap dari keduanya ada anak-anak yang mengikutinya. Kata Ali, fakunu min abna'il akhirah, wa takunu min abnail dunia. Fa'idal yawma فإن اليوم عمل ولا حساب. Wagadan hisabun wala amal. Kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah amalan, tidak ada hisab hari ini. Amalan. Tapi besok di akhirat, hisab tidak ada amalan. Tidak ada amalan. Iya. Makanya harus di, selalu diperbaharui keadaan hati. Karena dunia bersama dengan kehidupan dunia yang terus bersama kita, berjalan bersama kita, apalagi di tengah kesibukan, itu kadang melupakan bahwa kita ini bukan anak-anak dunia, kita anak-anak apa? Akhirat harusnya. Iya. Harusnya menjadi anak-anak akhirat. Tapi karena ia lupa akan akhiratnya, lebih besar perhatiannya terhadap dunianya, Akhirnya ia pun tergolong kepada anak-anak dunia, lupa akan akhiratnya. Iya, karena itu banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat alam kubur, mengingat hari kiamat. Itu dari hal yang bagus. Yang membuat hati itu sehat. Membuat hati itu bercahaya. Iya. Dan kapan cahaya akhirat terang, beran, terang benderang di dalam hati, maka kegelapan-kegelapan dari kehidupan dunia, ya, itu akan sirna. Gampang dia berpisah dengan dunianya. Gampang dia berpisah dengan apa? Berpisah dengan kecintaan-kecintaan duniawiya. Yang penting kehidupan akhirat betul bersinar terang di dalam dirinya. Sekarang menjadi masalah bagaimana dia membuat akhirat itu bersinar di dalam hatinya. Dia sendiri malas belajar. Iya. Kerjaannya kebanyakannya terkait dengan dunia, kurang perhatian terhadap ibadah-ibadahnya, sedikit dari amalan-amalan solihnya. Iya. Dan yang paling dahsyatnya lagi, dia tidak perhatikan dari amalan-amalan hatinya. Harusnya dia pupuk dari keikhlasannya, dari kecintaannya, rasa takutnya, rasa harapannya, dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketutukannya, pengagungannya. Ya, ridha, syukur, kesabaran itu semua hal-hal yang penting selalu kita perbaharui. Hendaknya selalu diperbaharui supaya sinar kehidupan akhirat selalu terang di dalam jiwa terang di dalam jiwa. Iya. Karena itu sejumlah sahabat kadang memiliki harta. Tapi hartanya di tangan saja. Kenapa? Sebab tidak masuk di hatinya. Di hatinya adalah apa? Kehidupan akhirat. Lihat para sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhu. Dengan Nabi membagi pembagian ghanibah, ya namanya manusia tabiatnya Nabi hanya memberi orang-orang muhajirin, diberi orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Lansor tidak diberi oleh Nabi. Ya, tabiat manusia protes. Kok kita tidak diberi? Ya. Bukan artinya para sahabat dikatakan cinta dunia, tapi itu adalah apa? Tabiat. Yang lainnya diberi kok kita tidak diberi? Maka datanglah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan pemberian mereka. Begitu mau menanyakan, Nabi berkata, mintalah kepadaku apa saja, aku akan berikan. Begitu ucapan Nabi minta apa saja, aku akan berikan. Maka mereka tidak berpikir dunia. Yang dia pikir apa? Akhirat. Nah, di sini baru kelihatan. Mereka ini, apa yang ada di dalam hatinya mendominasi? Maka mereka meminta kepada Rasulullah supaya dimohonkan ampun untuk mereka. Sebab ini kesempatan kalau dia minta harta-harta dunia saja. Tapi kalau dimohonkan ampun, ini bermanfaat untuknya kemana? Ke akhirat. Hilang. Langsung. Tidak pernah muncul lagi. Permintaan mereka terhadap apa? Maksud mereka tadi datang ini, minta bagian. Ya. Minta didoakan. Maka Rasulullah mendoakan Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'i abna'il ansar. Ya Allah ampunilah kaum al ansar Ampunilah anak-anak kaum Al-Ansar dan ampunilah anak-anak anak-anaknya kaum Al-Ansar. Tiga generasi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka. Iya. Keberadaan mereka. Dan ini yang disebut sebagai hakikat zuhud. Seperti itu. Ya bukan orang yang berbicara zuhud. Ya sekarang orang istilahkan tarekat. Ya, aneh-aneh aja manusia sekarang ini. Ya seakan-akan kalau dia berbicara tarekat, wah ini orang yang sudah ahli betul dalam agama. Padahal di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang tahu tasawuf sufi itu adalah orang yang paling sesat. Iya. Menyimpan dari jalan yang lurus. Menyimpan dari jalan yang lurus. Karena itu Imam Syafi'i berikan hukum orang yang belajar ilmu kalam, hukum saya dia dicambuk menggunakan sendal dari kayu, kemudian dibawa berkeliling ke kampung-kampung, ke kobila-kobila, kemudian diteriakkan ini orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan sunnah Dulu dihinakan, tapi sekarang, ya, saya pernah lewat sebagian masjid ya, ada orang yang sedang ceramah. Ya, dia bahas satu ayat atau hadis saya lupa. Katanya hadis pengertiannya begini. Wah ini saya baru bahas singkat ini katanya. Belum lagi saya bahas dari sisi tarikatnya. Saya bahas dari sisi tasawufnya. Saya katakan ilmu. Ya. Apa yang dianggap ilmu? Itu hakikatnya kejahilan di kalangan ulama. Kejahilan di kalangan ulama. Jadi sekarang orang-orang yang seperti ini, bagaimana dia bisa menampakkan suatu obat? Iya, memeriksa dari penyakit-penyakit Sedangkan mereka berpikirnya seperti itu. Baik. Jadi seorang muslim dan muslimah yang baik hati ya itu tandanya tanda hatinya itu baik apabila dia selalu berpikir ke negeri akhirat. Iya. Dia berpikir ke negeri akhirat. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim, setiap kali hati itu sehat dari sakitnya, pasti dia lebih banyak condong ke akhirat. Lebih mendekat ke sana. Dan setiap kali hati itu sakit, maka pasti dia lebih mengutamakan dunia. Lebih cinta pada dunia. Iya. Nah ini adalah dasar yang benar ya, fondasi yang kuat. Kemudian kata beliau rahimahullah dari ciri hati yang sehat itu kata beliau wa min dalika ihsasul muhibbi qalbihi bi darbin wa tahrikin ila Allah daima ila ayyuhanna bil inabati mukhbitan fayaskuna fayaskuna fi da mutmainnan muna'ama ya dari ciri mindaka dari ciri hati yang sehat, ya, dia punya kecintaan. Orang yang cinta ini pada Allah, dia selalu merasa ada yang memukulnya, ada yang menggerakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Ya, ini ciri hati yang sehat. Karena memang kecintaan kalau dia mengakar di dalam hati, benar cinta itu, maka cinta ini menggerakkan. Cinta menggerakkan. Ya, karena itu al-mahabba kata para ulama muharrika. Mahabba itu apa? Menggerakkan. Iya. Dia bisa berbuat apa saja demi yang dia cintai. Demi yang dia cintai. Begitu dia diperintah untuk melakukan sholat waktu. Sholat lima waktu. Karena kecintanya kepada Allah. Begitu ada sudah dikumandangkan. Dia mendatanginya. Bahkan kecintaan di situ bertingkat-tingkat. Iya. Kadang dia sudah bersiap sebelumnya. Ya, menunggu hal yang dicintai. Ya. Anggaplah misalnya di dunia ini seorang diundang oleh kekasihnya. Ya diundang jam 12 jangan terlambat. Ya mungkin ada orang yang jam 10 dia sudah siap-siap. Ya. Jam 10 sudah siap-siap apa segala macam. Mungkin dia datang sebelum jam 12 sudah ada di situ. Ya. Ini kecintaan di dunia ya. Dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintah, tapi tidak ada hal yang seperti itu dia lakukan. Iya. Jadi kalau kecintaannya itu benar di dalam hatinya, itu akan memberikan perasaan dia selalu dicambuk, disuruh bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ringan dia beribadah. Ringan dia melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan besar. Iya. Sebab orang yang betul-betul cinta dan hanya memikirkan siapa yang dia cintai, kalau memang hanya Allah yang dia cintai, maka pasti dia rela melakukan apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ila ayyuhanna bil inabati mukhbitan. Jadi ini derajat cinta ya, kalau bergerak, terus bergerak, bergerak. Maka semakin dia baik, dia akan sampai nanti ke derajat yang tinggi. Derajat orang yang sampai di tingkatan al-ihbat. Itu mukhbitan ya. Dia kembali kepada Allah sampai menjadi orang yang mukhbit. Iya. Ini al-ikhbat ya. Dan dipuji di dalam beberapa ayat tentang ikhbat ini. Di antaranya Allah firman, "Wabashshiril mukhbitin." Beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Siapa al-mukhbitin? Iya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat kulubuhum. Orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Wasabirina ala ma Sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum Dan terhadap rezeki yang diberikan, dia berinfak. Iya. Maka isbat ini dia adalah ketenangan anggota badan. Dalam bentuk dia khudu merendah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu penulis bahasakan kalau dia sudah diberi kabar gembira dengan ikhbat, fayaskuna fida mutmainnan muna'ama, maka dia pun tenang di situ sebagai orang yang damai sentosa dan seakan-akan dia berada dalam nikmat. Ya, ini sudah sampai ke jenjang yang tinggi menjadi hati yang tenang. ikhbat Maka demikian cinta itu. Cinta itu kapan dia berkembang, bersemi dan bersemi, selalu menggerakkannya kepada Allah, maka dia nanti akan sampai ke derajat al ikhbat Dia senang, tenang sudah. Dan ini untuk sampai ke sana perlu upaya, perlu usaha. Iya. Perlu usaha. Mungkin sekarang kita pelajari, Masya Allah. Oh, begini rupanya caranya. Ya, begitu caranya. Tapi, mampukah seorang sampai ke sana? Nah, ini yang menjadi masalah. Semuanya itu harus ada upaya, ada usaha. Ya, dan itu yang membedakan tingkatan manusia. Andai kata tidak ada pengorbanan, tidak ada usaha, tidak ada upaya, semua orang jadi pemimpin. Semua orang akan berhasil. Iya. Semua orang pasti berhasil. Tapi yang membedakan di kesungguhannya di dalam berupaya itu yang membedakan. Disitulah perbedaan manusia. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Iya. Al-judu yufkiru wal iqdamu qattalu. Kata Al-Mutanabbi dalam sebuah syair yang bijaksana. Kata beliau, andai kata bukan karena kesusahan, keletihan, kepayahan, semua manusia pasti akan menjadi pemimpin. Tapi kedermawanan kadang membuat orang fakir. Dia ingin berhasil dengan dermawan. Oh, bagus. Dia dengar keutamaan dermawan. Dia berzakat apa segala macam. Dia ingin melakukan, itu kadang memberikan efek kepada dia. Harus dia sabar. Kadang membuat dia kurang, kadang membuat dia apa? Fakir. Dan keberanian kadang mengantar kepada kematian. Dia berani melakukan sesuatu. Anggaplah misalnya berani berjihad. Hasilnya dia berkorban dengan nyawa. Tapi itulah masyakkah. Harus ada kesusahan. Dan itu yang membuat apa? Membuat manusia berjenjang Berbeda derajatnya, apalagi di dalam membina jiwa. Kata sebagian asalaf, kalau saya nggak salah Ibnul Munkadir, kata beliau, saya didik jiwa saya selama 20 tahun. Dia bimbing, dia paksa, baru dia tunduk kepadaku setelah 20 tahun. Coba tunduk, tenang. Setelah apa? 20 tahun. Nah ini yang sering kita alami. Mungkin sekarang Masya Allah kita dengar ayat, hadis, penjelasan para ulama ya oh begini caranya kita bersemangat tapi siapa yang sanggup untuk istiqamah siapa yang bisa berhasil nah ini yang menentukan upaya masing-masing dia menentukan sebab-sebab yang bisa membentengi dia untuk istiqamah iya ada yang masya Allah dia tahu sudah sebab kehidupan hati apa dia melakukannya Ya, dia terbantu karena berada di lingkungan yang baik, ada orang-orang yang membantunya, dia juga rajin hadir talim, ya, dia bekali dirinya dengan ilmu, selalu dia ulangi pelajaran. Tapi ada yang lain, kadang tak seperti itu keadaannya, dia ingin seperti itu, tapi setelah keluar dia sibuk urusannya, ya jarang dia apa namanya bisa lama di masjid, hadir di majelis talim dihitung pakai jari. Ya. Jadi amalan-amalan kadang apa? Membedakan seseorang. Ya kalau kita tidak pandai mengatur ya dan memanage untuk kebaikan kita sendiri, nah disinilah sumber kekalahan nanti. Ya. Banyak ketidakberhasilan sebabnya karena kurang memperhatikan, kurang mencermati hal-hal yang seperti ini. Nah ini sejumlah jenjang pembahasan ubudiyah ya, penghambaan di dalam masalah ini. Kita tidak bisa uraikan. Ya. Jadi sekarang penulis rahimahullah terangkan dari tanda sehatnya hati itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia perbaiki. Ya, dan ini selalu menggerakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantarnya kepada Allah. ini di pembahasan cinta ya. tandanya di Perhatikan dan penulis menguraikan di sini karena ini pembahasan yang memang termasuk pembahasan besar terkait dengan masalah kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya harus selalu kita ulangi, kita renungi, kita perhatikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa fiha dawamu dzikri fi kulli halatin yaral unsa bi ta'ati lillahi magnama." Ini tanda sehatnya hati, tanda yang lain. Iya. ini masih terkait dengan sebelumnya ya. Di antara tanda sehatnya hati, dia selalu berpikir pada segala keadaan. tanda hati yang sehat. Di keadaan apa saja dia berpikir. Apakah dalam bentuk membaca Al-Quran? Tidak pernah dia tinggalkan dikir pagi, dikir sorenya. tinggalkan tidur, ketika bangun tidur. Ya, wirid-wiridnya. Dan dikir-dikir mutlak. Dari istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala akbar. Dan sebagainya dari dikir. Kisahnya selalu berdikir. Maka ini menunjukkan tanda hatinya apa? Hatinya sehat. Iya. Tapi kalau dia ketemukan dirinya saja setiap hari, di pagi hari malas dia berdikir, sore hari malas, ya bangun tidur langsung bangun saja, tidak ada baca doa, segala macam. Maka ini menunjukkan ada sesuatu. Ya. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan, banyak dari waktu-waktu kosong itu bisa dihasil dengan istighfar. Tapi kalau berlalu begitu saja tanpa dia berzikir kepada Allah dan dia tenang dengan hal itu, maka ini tanda ada sesuatu yang tidak baik pada hatinya. Iya. Nah, kalau hatinya sehat, dia akan baik cintanya kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah itu akan membuat dia selalu mengingatnya. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata sebagian para salaf, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut sesuatu Iya. Kalau seorang itu di hatinya kecintaannya terhadap dunia sangat banyak, maka itu kelihatan di banyak pembicaranya masalah dunia saja. Di banyak pembicaranya. Demikian pula kalau kita masuk di judul mabuk cinta, ya. Orang-orang yang dikatakan dia cinta kepada seorang itu yang disebut itu itu saja. Ya. Karena sesuatu memang kalau memang dia cinta akan banyak dia sebut. Maka orang yang cinta kepada Allah, kalau memang benar dia banyak cinta kepada Allah, akan banyak dia berzikir kepada Rohnya Ini pendekatan-pendekatannya bagaimana seorang itu memahami bahwa dari tanda sehatnya hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir di pembahasan yang agung dari perkara yang sangat penting. Uraiannya banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, berikutnya yarul unsa bit taati lillahi magnama. Dia melihat kesejukan, merasa damai dengan ketaatan-ketaatan sebagai gonima harta rampasan perangnya. Iya. Itu kesempatan besar, peluang besar. Iya. Jadi ciri hati yang sehat. Dimanapun dia berada, dia berusaha membuka lahan ketaatan. Berjumpa dengan orang. Wah ini saya berbuat baik. Tersenyum. Senyum kan bagus. Dari apa? ketaatan. Dia memberi salam dari ketaatan. Dia salami dari ketaatan. Ya. Kemudian dia berbuat baik, ada yang bisa dilakukan, dia berbuat baik, ketaatan. Dia tidak mengganggu dari ketaatan. Jelas ya? Orang itu berbuat keliru kepadanya, dia maafkan. Apa saja dari peluang berbuat baik segera dia sambut, dia lakukan. Nah, ini ciri hatinya hati apa? Hati yang sehat. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, "Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kamu sudah berhenti wahai Nabi Muhammad dari sebuah ketaatan, berdiri lagi, lakukan ketaatan yang lain. Dan kepada Rabbmu hendak yang kau selalu berharap. Begitu, tidak ada putusnya dari ketaatan tersebut. Nah, inilah ciri hati yang baik. Ya. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahasakannya bahasa-bahasa yang sangat banyak di sini. Ya. Terkait dengan hati itu. Bagaimana tidak ada kehidupan, tidak ada keberuntungan, kenikmatan, kegembiraan kecuali dengan dia ridha kepada Allah, dekat kepadanya, kemudian merasa tenang dengannya. Iya. Kepada Allah lah dia menjadi mutmainnah Dengannya ia merasa berlindung, dia bergembira, kepadanya dia bertawakal, hanya kepada Allah dia percaya, kepadanya dia mengharap, kepadanya dia takut. Ya. Dia mengingat Allah itu kekuatannya, santapannya, kecintaannya, rindu kepadanya. Rindu kepadanya. Iya. Dan dia sama sekali tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim sebutkan di dalam hati itu. Ada suatu kefakiran. Tidak ada yang bisa menutupinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang semraut. Tidak ada yang bisa merangkainya. Kecuali dengan cara dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati ada penyakit, tidak ada yang menyembuhkannya. Kecuali dengan ikhlas dan beribadah kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian beliau sebut ya dari apa namanya hal-hal yang terkait pentingnya di dalam membenahi hati ya dalam kecintaan dikir ya sejuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sebutkan asar di sini dari sebagian as-salaf ia berkata, miskin penduduk dunia itu. Mereka keluar dari dunia dan mereka belum merasakan hal yang paling indah di dunia. Ya. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang paling indah di dunia itu? Kata beliau, mahabbatullah wal unsu ilaihi wasyauqu ila liqaihi wa tana'um bidikrihi wa ta'atihi. Katanya cinta kepada Allah merasa sejuk dekat dengannya, rindu kepada perjumpaan dengannya, dan bernikmat-nikmat dengan berzikir dan ketaatan. Ini luar biasa ya. Dianggap kenikmatan yang paling indah oleh para asalah. Ya. Dan memang siapa yang belum merasakannya, sulit tergambar bagaimana nikmatnya. Tapi coba kalau dia rasakan. Betapa cintanya, betapa indahnya mahabbah itu. Betapa sejuknya kalau dia selalu merasa dirinya dekat dengan ibadah, dekat kepada Allah dengan beribadah, sejuk dengan ibadah. Dan betapa indahnya kalau dia selalu rindu ingin berjumpa kepada Rabbnya. Merasa nikmat dengan berpikir, dengan ketaatan. Kata sebagian salaf yang lain, ya, kata beliau sungguhnya berlalu kepada aku sebagian waktu. Saya katakan kalau penduduk sorga di keadaan seperti ini, sungguh kehidupan mereka kehidupan yang baik. Iya. Jadi itu dianggap sebagai bentuk dari kehidupan sorga. Ya, karena itu kata sebagian ulama, di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalam sorga itu, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Nah, ini sorganya di dunia ini, itulah sorganya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rasakan nikmatnya ibadah, maka itulah yang menjadi sebab dia mendapatkan sorga di mana? Di akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, Kemudian kata beliau wa yashabu hurran dallahu fi tariqihi wa kana mu'inan nasihan muyammiman dan dia berkawan dengan seorang yang merdeka menunjukkan kepadanya jalannya dan orang ini adalah orang yang membantunya menasihatinya dan sengaja memilih yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini diantara sebab hati seorang itu hidup. Dia memilih dari kawan-kawan yang salih, orang-orang yang baik. Iya. Orang-orang yang baik menunjukkan kepada dia jalan yang baik, membantunya di atas jalan, menasihatinya, menasihatinya. Itu kawan yang baik namanya. Iya. Dan di dalam perkawanan, orang yang baik itu bukan orang yang baik kepada kita terkait dengan dunia saja. Tapi dia baik dari sisi dia menghendaki untuk kita kebaikan akhirat. Nah, itu sebenarnya kawan yang sejati. Iya. Orang yang menghendaki keselamatan untuk kawannya. Kebaikan untuk kawannya. Apa yang dicintai untuk dirinya dan ketaatan dia cinta juga untuk kawannya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Iya. Dengan dia duduk dengan orang-orang yang baik, maka itu akan memberikan berbagai hal yang indah Ya, karena itu sebagian as berkata, tidak ada dari kehidupan dunia, dari tidak ada lagi kelezatan di dalam kehidupan dunia ini kecuali tiga hal. Disebut tiga hal yang dianggap lezat. Yang pertama, sholat di malam hari. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, berjumpa dengan kawan-kawan yang salih. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi nabinya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghalati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Turidu zinatal hayatid dunya. wa la ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا hawa wa kana amruhu فرطا sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Jadi Nabi disuruh bersabar. bersama mereka yang beribadah pagi dan petang. Ini orang-orang yang saleh. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka. Karena menghendaki perhiasan dunia. Ya kadang pada orang-orang yang saleh dia tidak ketemukan dunia di tengahnya. Pada diri mereka. Ya, maka berpaling darinya hanya karena masalah dunia, ini hal yang keliru. Harus diperbaiki. Justru harus disabarkan diri bersama mereka. Iya. Dan kalimat menyabarkan diri ini penting ya untuk selalu diingat. Ya, sebab namanya manusia kadang ada kesalahan. Seorang alim, ya, bukan malaikat alim itu tidak berbuat salah. Ya. Tapi jangan keteriruan seorang alim itu membuat kita jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, tidak bersabar. Maka harusnya seorang melihat apa yang terbaik untuk dirinya, dari mana yang agung ya di dalam ayat. Jadi subhanallah di ayat ya di surah Al-Kahfi. Ayat ini datang setelah disebutkan kisah Ashabul Kahfi. Tahu semua ya kisah Ashabul Kahfi ya? Tujuh anak muda. Yang kedelapan adalah apa? Anjingnya. Mereka ditidurkan 309 tahun. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. Ternyata ketika ditidurkan 309 tahun, anjingnya ikut tidur juga 309 tahun. Dapat keutamaan yang sama. Tidak berubah jasadnya. Ya. Tidak makan dan minum. Tidur 309 tahun. Apa kebaikan anjing ini? Kalau anak, -anak muda ini, Masya Allah ya. Orang-orang yang beriman, ya meninggalkan kaumnya, menjaga keimanannya. Kalau anjing ini apa kebaikannya? Kenapa dia dapat keutamaan? Iya. Ini hanya disangka dari keberadaan dia berkawan dengan orang-orang soleh. Perhatikan. Berkawan dengan apa? Orang-orang soleh. Jadi kena juga kebaikannya. Kemudian datang ayat yang saya bacakan yang tadi. Sabarkan diri engkau bersama orang yang beribadah kepada Rohnya pagi dan petang. Iya. Maka ini renungan yang mendalam ya, diperhatikan bagaimana baiknya. Kemudian di sini dari ciri yang lain untuk hati yang sehat itu kata beliau wa minha idza ma fatahu kai marratan tarahu kaiban nadiman muta'alliman. Di antaranya kalau suatu saat wiridnya luput walaupun sekali wirid itu hal yang biasa dia jaga. Apakah dari dikirnya atau bacaan Qur'annya. Dia biasanya dalam sehari baca Al-Quran setengah juz misalnya. Atau dia biasanya di waktu pagi dia ada dikir. Sore ada dikir. Atau dia biasanya di malam hari dia sholat. Ada wirid dia jaga. Ada ratiba dia pelihara. Begitu dia luput, Nah, maka ciri hati yang sehat, begitu dia luput, kamu akan melihat dia kaiban, orang yang lesu nadiman, menyesal, muta'allima, merasa sedih dengan hal tersebut. Nah, ini ciri hati yang sehat. Dia sedih dengan hal itu. Iya. Tapi kalau dia sudah terlambat sholat berjamaah, ya santai saja. Kemudian dia luput sholat berjamaah, juga tidak merasa sedih dengan hal tersebut. Iya. Apalagi kalau dia meninggalkan sebuah ketaatan, tidak ada hal yang menyedihkannya, maka ini adalah ciri hati yang tidak sehat. Maka perhatikan dari ciri hati yang sehat ini dia ketemukan. Bagaimana ketika dia luput dari sebuah ibadah, ada kesedihan. Lebih sedih kalau dia hilang harta, hilang apa? Hilang peluang, hilang kesempatan, dari kesempatan dunia, kesempatan bisnis, dia lebih sedih lagi kalau dia kehilangan sebuah ibadah. Iya. Tapi sekali lagi ini perlu dipelihara, perlu dijaga. Iya. Kalau dia sudah terbiasa setiap selesai sholat dia jaga sholat rawatibnya, pagi dan sore dia baca dikir-dikirnya, di malam hari paling tidak dia ada witir, walaupun satu rakaat, tiga rakaat, sedikit dia pelihara. Dia berusaha menjaganya dengan cinta kepada Allah, Ya, ikhlas dia lakukan. Dihidupkan dari amalan-amalan hati. Ya. Maka pasti kalau dia baik keadaannya, suatu saat kapan dia ketiduran, dia akan merasa sedih dengan hal itu. Pedih dengan hal tersebut. Nah, itulah ciri hati yang apa? Hati yang sehat. Tapi kalau dia sudah berulang kali luput, ya berulang, kali apa namanya uh, dia menelantarkan dari witirnya, kemudian tidak ada kesedihan di hatinya, maka ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya. Kemudian ciri yang lain dari ciri hati yang sehat, kata beliau, wa minha ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما Di antaranya adalah rindunya hati di waktu beribadah. Hatinya rindu dalam beribadah itu. Seperti orang yang apa namanya rindu untuk makan ketika dia lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga ada makan begitu. Kira-kira bagaimana? Rindunya kepada makanan dan minuman. Hah? Ingin segera dia makan dan minum. Sama. Orang yang sehat hatinya. Begitu ada ibadah. Oh dia sudah berpikir. Oh ini sebentar lagi saya akan buat begini. Saya akan melakukan begini. Wah betapa kenikmatan yang akan saya dapatkan, kesejukan yang saya akan peroleh, pahala yang akan saya raih. Dia menghadirkan hal tersebut. Iya. Nah, kalau ini hadir pada dirinya, dia angan-angannya, berfikirnya, rindu mendapatkan pahala, maka ini dari ciri kebaikan. Iya. Kalau dia bisa buka untuk dirinya di semua pintu ibadah, itu yang paling baiknya. Kalau tidak, dia jaga satu persatu dia mulai. Misalnya sholat dahulu. Dia mulai. Ya. Di waktu sholatnya. Bagaimana dia perbaiki. Rindu kepada sholat itu. Ya. sejuk kepada sholat tersebut. sejuk kepada sholat tersebut. Nah, nah, ini membawa memberi memberi pengaruh ya. Kalau seorang sudah terbiasa, seorang sudah terbiasa. Ya, biasanya kita di Indonesia Ya, kalau di negeri kaum muslimin, begitu mendengarkan adan, apa begitu mau sholat, ada masjid-masjid, adan, apa segala macam. Langsung datang ke masjid. Kan begitu. Ya. Tapi sebagian orang yang pernah apa namanya kena musibah ke negeri kafir, ya. tidak ada terdengar adan di waktu sholat. Ya. Mau sholat ada masjid memang, tapi dia harus sana dulu berjalan naik mobil lah jauh lah ya jelas ya jadi saya sebutkan kisah orang ini apa namanya dia berjalan tidak pernah luput sholat berjamaah hadir ya tidak pernah luput sholat berjamaah tapi lihat kondisi orang kafir seperti itu begitu dia pulang ke negerinya dia menangis ya bersyukur kepada Allah bisa kembali lagi ke negeri kaum muslimin. Sebab memang di kebiasaan-kebiasaan kalau seorang terbiasa dengan hal tersebut bisa membawa apa? Membawa kerinduan pada apa yang dia biasa lakukan, apa yang biasa dialami dari ketaatan-ketaatan. Ya. Makanya kalau dijaga oleh seorang hamba, dipelihara cinta kepada satu pintu, setelah itu dia pindu, pindah ke pintu yang lain. Dia cinta dalam menuntut ilmu, belajar. Ya. Kesenangannya belajar. Apa saja dari waktunya ada waktu kosong, dia manfaatkan untuk mendengar dari ilmu. Ya. Kalau dia duduk dengan kawannya, paling tidak dia bisa memberi satu faedah, satu manfaat, walaupun pembicaraan biasa. Tapi dia beri suatu faedah, suatu kalimat bermanfaat untuk semuanya. Begitu adalah hal yang baik. Dibiasakan dengan cinta yang seperti itu, maka kapan dia tidak menemukannya, akan terasa apa? di dalam hatinya, akan terasa sesuatu yang tidak enak. Maka ini cara-cara mendidik. Ya. Demikian pula seorang punya kebiasaan di pintu sedekah misalnya. Dia terbiasa dengan sesuatu, dia jaga. Kapan dia luput darinya, ada kesedihan. Dan itu berjalan di sebagian as Ya, rahmatullahi alaihi. Ya, bagaimana uh, kemurkaan sebagian orang terhadap pelayannya, pembantunya ketika dia tahu ada harusnya sedekah yang disampaikan, yang dia sudah amanahkan tidak disampaikan. Iya. Tidak dia sampaikan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang sakit. Maka beliau berpesan kepada Aisyah. Ya Aisyah itu ada beberapa mata uang emas. Uh, saya lupa membagikan. Segera kamu bagikan. Ternyata Aisyah sibuk mengurus Rasulullah yang sedang sakit. Begitu Nabi sembuh, Nabi tanya kepada Aisyah, apa yang kamu lakukan pada emas-emas tersebut? Kata Aisyah sebelum, bagikan ya Rasulullah. Karena saya sibuk. Maka Nabi segera meminta emas-emas itu. Dan beliau berkata, tidak pantas seorang Nabi meninggal dalam keadaan emas-emas ini belum dibagikan. Karena kebiasaan beliau setiap kali datang sesuatu yang merupakan milik kaum muslimin, tidak tenang beliau kecuali setelah dia apa? Dibagi habis. Tidak ada lagi yang tersisa di sisinya. Tidak lagi yang tersisa di sisinya. Maka ini semua dari kebiasaan seorang tenang dengan ibadah. Dari ciri hati yang sehat perlu dikembangkan ya. Bagaimana seorang menghidupkan hatinya dengan hal ini. Iya. Kemudian berikutnya wa minha dihabul hammi waqta salatihi bidunya kumurtaham biha mutanaima. Ya, ciri lainnya. Ketiga, waktu sholat. Iya maka semangatnya terhadap dunia itu hilang. Dia beristirahat dengan sholatnya, merasa nikmat dengannya. Ini ciri hati yang sehat. Jadi ya, dia sholat, nikmat dengan sholat itu, sujud dengan sholat itu. Iya. Dan Rasulullah telah bersabda, waju'ilat kurratu aini fi sholat. Dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat. Dan Nabi berkata kepada Bilal, Ya Bilal, arif Nabi salat. Wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan salat. Beristirahat dengan salat. Iya. Maka kapan gunda gulananya hilang ketika salat? Tidak ada lagi e, semangatnya terkait dengan dunia hilang ketika dia salat. Dia sejuk dengan salatnya, nikmat dengannya. Eh, ini ciri hati yang aman, Hati yang sehat. Demikian pula wa yashtaddu anha bu'duhu wa khurujuhu Waqad zala anhu al-ham wal ghammu fastama. Ya. Demikian pula ketika sudah selesai sholat itu, dia merasa apa? Merasa berat. Kenapa cepat sekali selesai? Ya. Atau dia jauh darinya, merasa berat dengan hal tersebut. Nah, dan dari cirinya juga orang yang baik hatinya ketika dia sholat, ketika dia selesai sholat, gunda gulananya, kemudian ketidaksujukannya, itu sudah hilang. Sudah terangkat. Iya. Dan tersisa pada dirinya adalah kesujukan dan dia sendiri ingin segera sholat lagi. Meraih dari kenikmatan sholat tersebut pada waktunya. Maka ini dari tanda-tanda sehatnya hati disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga di uh, eh, Ighathatul Lahfan dan diringkas di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan fakrim bihi qalban saliman muqarraban ila Allah qad adha muhibban mutayyama. Maka berilah kemuliaan kepada hati yang seperti ini, hati yang selamat yang didekatkan kepada Allah, dia sudah menjadi orang yang cinta, ya, dan orang yang selalu apa namanya eh, sengaja menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau eh, berikan pujian khusus untuk orang yang ketika dia sholat keadaannya seperti itu. Ya, hati selamat dekat kepada Allah. Sebab orang yang sampai ke derajat tersebut itu luar biasa pembawaannya dan kebaikan pada hatinya. Ya, dan kita berusaha untuk mendidik diri kita bisa mencapai derajat tersebut. Kemudian berikutnya dari sebab yang lain, kata beliau wa minha wa minha jitima'ul hammi minhu bi rabbih bi mardati yas'a sari'an mu'azzima. Ya. Demikian pula semangatnya itu selalu bersatu berkumpul hanya satu saja semangatnya. Ya. Untuk mencari ridha dari Rabbnya. Dia berupaya sesegera mungkin dalam keadaan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ciri hati yang selamat. Dan dia dari kehidupannya selalu bersatu. Mengarah kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, Kun wahidan, liwahidin, wahidin." A'ni sabil al-haqqi wal iman. Jadi engkau itu satu. Maksudnya hatinya cuma satu. Semangatnya cuma satu. Liwahidin. Untuk Allah yang maha satu. Piwahidin. Di atas satu jalan saja. Yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Iya. Jalan kebenaran dan jalan keimanan. Maka mengumpulkan hati di atas kesatuan jalan menghadap kepada Allah ini dari sebab yang menghidupkan hati. Hal yang sangat memperbaharui keadaan hati. Iya. Dan ini ditempuh dengan berbagai keadaan. Iya. Dan pokoknya adalah seorang mempelajari dari ilmu agama, mempelajari dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari dari jenjang-jenjang penghambaan. Manazil, al-ubudiyah. Karena kalau dia mengerti dari jenjang-jenjang penghambaan tersebut, maka dia akan lebih pandai bagaimana membuat dirinya itu satu. Berkumpul semangatnya dan upayanya dalam satu hal. Dan keinginannya hanya satu saja. Yaitu hanya terkait pada jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Baik. Kemudian berikutnya dari tanda sehatnya hati, wa minha mura'atun wa syuhhun bi kama syahadul malil bakhilu musammima. Demikian pula dia menjaga waktunya dan kikir dengan waktunya. Seperti pemilik harta yang sangat bakhil kikir dengan hartanya. Ya. Menutup telinganya. Orang yang kikir itu nggak mau tahu, yang penting saya nggak mau kasih. Sangat bakhil. Begitu ya. Nah, demikian pula hati orang yang selamat itu. Dia bakhil terhadap waktunya. Ya. Betul-betul waktu itu dia tidak mau luputkan di dalam apa? Hal yang tidak ada kaitannya ke negeri akhiratnya. Nah ini fikih kalau kita dalami pembahasan tentang waktu ini luar biasa manfaatnya. Iya. Sebab bukan artinya seorang dikatakan menjaga waktunya. Tidak boleh ada urusan dunia di dalamnya. Seorang tidak boleh bekerja, tidak boleh berbisnis, berdagang. Bukan itu maknanya. Tapi hendaknya waktu itu dia manfaatkan dengan benar hal-hal yang terkait dengan kebiasaannya, walaupun dia berdagang, berbisnis, dan sebagainya. Kalau dia niatkan sebagai ibadah, itu akan menjadi nilai apa? Milik ibadah. Coba dia niat yang baik saja. Dia berbisnis, misalnya untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak menadahkan tangannya kepada orang lain, misalnya. Itu niat yang baik. Dia melakukan hal tersebut untuk menegakkan kewajibannya, memberikan nafkah kepada siapa yang merupakan tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya, dan semisal dengannya. Iya. Atau kalau misalnya dia ada hal yang lain dari ketaatan yang biasa dia kerjakan, ya, memberi dan bersedekah misalnya, dia niatkan hal yang lain dari kebaikan. Dan kalau dia bakhil terhadap waktunya, maka itu pasti dia pikirkan. Karena dia tidak ingin berjalan begitu saja, tidak ada nilai ibadah untuk dirinya. Tidak ada nilai ibadah untuk dirinya. Jadi kalau di dalam menggunakan waktu kosongnya dalam hal yang mubah saja dia bakhil, dia berusaha untuk membuatnya bernilai ibadah, bagaimana pula kalau dia gunakan waktu kosongnya dengan dikir, dengan menuntut ilmu, dengan membaca, ya dengan mudakara, duduk dengan orang-orang yang salih atau yang semisal dengan dia. Iya. Maka ini semuanya diperhatikan ya. <clears throat> nah ini sebenarnya setiap pembahasan penulis dari sebab-sebab yang diterangkan dari sebab kehidupan hati itu perlu pembahasan-pembahasan khusus ya. Ya, sebenarnya setiap pembahasannya tema tersendiri sebenarnya. Hanya saya dikumpulkan di sini secara ringkas supaya kita mengenal secara global. Apa itu sebab-sebab yang menyebabkan hati menjadi hidup? Ya, kemudian kata beliau minha ihtimamun yuthmirul hirsa ragbatan bitashihi a'malin yakunu mut, yakunu mutammima. Dan di antaranya juga adalah perhatian. Semangat atau perhatian yang membuahkan semangat untuk selalu memperbaiki amalannya supaya amalannya sempurna. Ini sebab yang lain. Dari sebab kehidupan hati. Dia bersemangat untuk memperbaiki amalan. Iya. Lebih besar semangatnya memperbaiki amalan daripada amalan itu sendiri dari amalan itu sendiri. Iya. Maka kalau dia amalan itu sendiri, sholat, sholat itu sendiri. Tapi dia bukan itu yang dia pikir, bukan sholatnya saja. Tapi bagaimana dia memperbaiki sholat itu. Meluruskan sholat tersebut. Menjadikannya sholat yang diterima. Nah, itu lebih dia perhatikan. Karena itu dia jaga dari keikhlasannya, dari mutabaahnya, dan selainnya. Bagaimana supaya amalannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Ya, bagaimana cara menjaga amalan itu? Disebutkan di sini enam cara atau enam masyahid, enam jenjang di dalam menjaganya. Kata beliau bi ikhlasin, bi ikhlasi qasdin wa nasihati muhsinan. Tiga sudah. Wa takyidihi bil ittiba'i mulaziman. Yang keempat. Wa yashhadu ma'da minnatallahi indahu yang kelima wa taksirahu fi haqqi maulahu daiman. Ini enam. Jadi dalam enam perkara. Bagaimana dia memperbaiki amalannya? Meluruskan amalannya dengan enam perkara. Yang pertama ikhlasi qasdin. Dia perbaiki niatnya. Yang kedua wan nasihati. Dia melakukannya dalam bentuk nasihat. Kita akan terangkan ya. Kemudian yang ketiga, wa muhsinan. Ini yang ketiga. Dia melakukannya di atas derajat ihsan. Orang yang berbuat baik. Sesuai dengan petunjuk. Merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat, wa takyidihi tiba ittiba'i laziman. Terikat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi berkomitmen dengan sunnah. Yang kelima, wa yashhadu ma'da minnatallahi indahu. Yang kelima, dia perhatikan bahwa ibadah yang dia lakukan itu itu semata anugerah dari Allah. Supaya dia syukuri anugerah Allah. Iya, bukan dengan kepandaian dia, bukan dengan jasa dia, bukan dengan keahlian dia, tapi itu semata anugerah dari Allah. Kemudian yang keenam, wa taqsirahu fi haqqi maulahu daiman. Dia merasa dirinya kurang. Jadi sudah beribadah, tapi dia tidak pernah merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya apa? Kurang dalam ibadah. Ini enam perkara. Kata beliau, fasittun bihal qalbus salimur tida'uhu wa yanju biha min afatil mauti wal ama. Ini enam perkara. Dengan enam perkara ini, hati yang selamat itu berida dengannya. Dan dia selamat dari penyakit kematian dan kebutaan hati. Ini yang terakhir dari pembahasan yang penting ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim dan diringkas oleh penulis di dalam manzumah enam jenjang penghambaan. Dari enam jenjang penghambaan ini, seorang memperbaiki amalannya. Dia memperbaiki amalannya. Dan ini banyak disebut oleh Ibnul Qayyim di tempat di Ghathatul Lahfan. Dan beliau uraikan lebih panjang lagi. Ghathatul Lahfan beliau cuma isyaratkan saya. Lebih luas lagi di Risalah al Qayyim yang dicetak dengan judul Risalah Ibnul Qayyim ila Ahadi Ikhwanihi. Beliau sebutkan enam jenjang ini secara lengkap. Dan beliau syarah. Dan beliau berikan dari dalil-dalilnya. Iya. Jadi ada enam jenjang penghambaan. Bagaimana seorang memperbaiki amalannya, membuat amalan dia lebih baik? Yang pertama, dia selalu perhatikan keikhlasannya. Itu yang pertama. Kalau dia beramal, selalu dia jaga ikhlasnya. Sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian yang kedua adalah wan nasihat. Ini tingkatan an Nasihat itu dalam bahasa Arab nasahayan sahu artinya dia menuluskan, memurnikan sesuatu. Kalau orang Arab bilang nasahtul asal, saya menasihati madu, itu apa artinya menasihati madu? Kalau orang Arab bilang begitu, Artinya madu itu setelah diambil bercampur dengan saran-sarannya, ada kotoran-kotoran, disaring sampai murni menjadi madu murni. Kalau dia sudah menjadi madu murni, maka dikatakan dia sudah menasihati mana. Jelas ya? Maka demikian pula seorang yang beribadah, dia tuluskan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia buat bagaimana ibadah itu murni. Luput dari segala yang tidak baik, hilang dari segala yang mengotorinya bersih ibadahnya. Nah, Ini jenjang an Dia berusaha. Iya. Kalau kadang seorang, oh tidak apa-apa saya cerita sebagian dari ibadah saya, ya supaya kawan saya bersemangat juga beribadah. Ya kadang ada sisi kebaikan dari hal itu dan tidak dilarang ya. Kalau sepanjang keikhlasannya dia jaga. Karena kadang boleh bercerita sebagian nikmat Apalagi ada maksudnya mengajak orang lain berbuat. Tapi kalau itu terlalu sering pada dirinya, itu harus dia koreksi lagi. Supaya apa namanya ibadah tersebut betul-betul tulus dan murni kepada Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang menjangkitinya tanpa dia sadari. Ya ini maka bentuk nasihat ini selalu dia berusaha menjaga kemurniannya. Kemudian yang ketiga muhsinan diri atas derajat ihsan. Apa itu ihsan? Abi terangkan dan ta'budallaha ka'annaka tarah fa fa'ilam takun tarahu fa'inahu ya yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini jenjang muraqabah. Iya. Ya, seorang beribadah seakan-akan dia diawasi, dilihat oleh Allah. Ini luar biasa ya amalannya. Ketika dia beramal, dia jaga keikhlasannya. Dia berusaha menuluskannya dan dia merasa diawasi oleh Allah sudah tiga dia kumpulkan. Dan ini akan menyempurnakan amalannya. Kemudian yang keempat dikatakan wa takhidihi bil ittiba'i mulaziman. Dia terikat dengan ittiba. Dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulaziman. Komitmen dengannya. Jadi amalan menjadi baik sempurna kalau dia selalu Menjadikan amalan itu selalu di atas tuntunan Nabi. Tidak mau dia keluar dari petunjuk Nabi, walaupun sedikit. Maka semakin mendekati petunjuk Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu yang semakin dia cintai. Jadi bukan hanya misalnya sholat, bukan hanya dia tegakkan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya saja. Tapi dia berusaha melakukan sunnah-sunnahnya. Dia tegakkan semuanya, supaya sempurna. Iya. Kemudian yang keempat, wa yashhadu ma'da minnatallahi indahu. Bersamaan dengan itu, dia menyaksikan karunia Allah padanya. Bahwa sekarang amalan yang dia lakukan ini, seorang sholat, tidak perlu dia bangga dengan sholatnya. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada engkau melakukan sholat, kamu tidak akan sholat. Maka hendaknya dia syukuri nikmat ini datangnya dari mana? Dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'ala man yasha." Ya, mereka menganggap ada jasa di dalam keislaman mereka. Maka Allah berfirman, "Jangan kalian menganggap hal itu." Dialah Allah yang memberikan minnan, anugerah kepada kalian dengan keislaman. Ya. Oh, saya berislam, sudah menguatkan ini dan sebagainya. Tidak boleh seorang berbangga seperti itu. Allah yang memberikan minda itu. Iya, maka ini harus selalu dijaga. Pada setiap amalan, jangan hadirkan. Amalan itu kita lakukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, keahlian kita, atau sesuatu yang berasal dari kita. Selalu kita hadirkan bahwa itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya seorang pandi bersyukur. yang terakhir, yang keenam, wa taqsirahu fi haqqi maulahu daiman. Dan dia merasa dirinya selalu kurang dalam menunaikan hak robnya. Dia sudah sholat. Masya Allah sholatnya. Ya, sudah luar biasa dia jaga. Dari keikhlasannya. Lima perkara yang kita sebut tadi. Tapi bersama dengan itu selesai sholat. Dia merasa dirinya orang yang paling kurang sholatnya. Ya. Dia belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ya. Bukan putus asa. Tapi perasaan ini pada dirinya supaya dia termotivasi untuk lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Iya. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW berada di sisi Nabi. Pengorbanannya luar biasa, tapi mereka tidak pernah merasa dirinya berkorban. Iya. Untuk agama. Merasa diri mereka kurang. Terus ingin berbuat dan berbuat. Nah, inilah sifat hati-hati yang baik. Jadi selesai sudah di sini ya pembahasan yang diuraikan oleh penulis dari sifat-sifat hati yang e, selamat dan sifat-sifat hati yang berpenyakit. Dengan itulah kita semua bisa mengetahui apa sebab-sebab kehidupan hati itu. Dan apa yang bisa mematikan hati tersebut. Kemudian penutup, penulis rahimahullah membawakan di sini beberapa kalimat penutup. فيا رب وفقنا إلى ما نقوله فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما Wahai Rob kami, berilah taufik kepada kami untuk melaksanakan apa yang kami ucapkan. Ini ucapan penulis rahimahullah. Iya, menyampaikan apa yang beliau bahas supaya Allah beri taufik melakukan apa yang diajarkan. Karena tidak semua orang yang mengajarkan apa yang diajarkan, dia sampaikan apa yang dia sampaikan, dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Ada pintu-pintu ibadah dibukakan untuk orang lain, tidak dibukakan untuk dirinya. Ada pintu ibadah dibukakan untuk dirinya, belum tentu dibukakan untuk orang lain. Ya, karena itu beliau bermohon kepada Allah mengajak orang-orang yang membaca tulisan beliau ini supaya memohon kepada Allah memberi taufik melaksanakan apa yang kami ucapkan itu. Ya, dan kau ya Allah, wahai yang maha luas pemberiannya, masih selalu berbuat baik dan selalu memberi nikmat. فإني وإن بلغت قول محقق أكر بتقصيري وجهلي لعلم ما saya walaupun di dalam mandume ini sudah berusaha untuk berucap dengan ucapan yang detail, tapi saya mengakui kekuranganku dan mengakui kejahilanku, ya, terhadap banyak ilmu. Nah, ini dari kerendahan hati para ulama, rahimahumullahu taala, dan menunjukkan ilmu mereka. Ya. Sebab orang yang punya tawaduk kerendahan hati itu menunjukkan adanya ilmu dan pengetahuan. Berbeda dengan orang yang bersombong, itu menunjukkan kejahilan. Menunjukkan kejahilan dan menunjukkan gurur. Ya, dia menipu dirinya sendiri. Walamma ata mithli al jawi khalian al ilmi adha mu'linan mutakallima. Akan tetapi tatkala orang yang semisal saya, dia datang menghadapi cuaca yang sedang kosong, kosong dari ilmu, maka dia pun akhirnya mengumumkan dan berbicara. Ya maksudnya di sini penulis rahimahullah, beliau sebenarnya di dalam menulis ini bukanlah orang yang menganggap bahwa dirinya orang yang paling layak menulis, menjelaskan. Tetapi karena dilihat di masa itu sedikit dari orang-orang yang menyampaikan, sedikit dari orang-orang yang berilmu, maka artinya dia dapatkan Eh, eh, cuaca sedang kosong, maka ia pun mengisinya dengan mengumumkan dan berbicara tentang masalah ini. Kadabin khalamin usdihi fatathawabat fa'alibu makana tata fi final hima. Seperti sebuah hutan yang kosong dari singa-singa. Ya. Maka datanglah serigala-serigala. Yang serigala-serigala ini tidak akan berani menapak di wilayah yang terlarang. Nah, jadi maksudnya beliau di sini karena harusnya bukan beliau yang menulis, ya. Tapi karena ada kondisi darurat, ya. Singa-singanya pada tidak ada. Dan serigala sudah menyerang, harus ada yang apa namanya? menghadapinya. Maka ya mau tidak mau beliau dipaksa di dalam hal tersebut. Karena itu beliau menjelaskan dari sebab-sebab kehidupan hati ini hal yang diperlukan oleh kaum muslimin dan sangat bermanfaat sebagaimana yang telah kita dengarkan. Kemudian beliau menutupnya dengan doa, ya Sami an-najwa wa ya al khafa, tuka gufranan yakunu mu'ammama, fama jarrani illa tirarun ra'aituhu, takhawwaftu qawni in tawaqqaftu katima." Kata beliau, "Ya Allah yang Maha mendengar segala rahasia, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Saya memohon kepadamu pengampunan. Semoga pengampunan itu menyeluruh untuk kita semua. Tidak ada yang memaksa saya untuk menulis hal ini kecuali keadaan darurat yang saya lihat. Dan saya khawatir kalau saya tidak menulisnya, saya khawatir dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Fa'abdaitu min jarrahu musjabida'ati wa ammaltu afwan min ilahi wa marhamat. Maka saya pun menerangkan di belakang alasan ini ya perbekalanku yang sedikit ya maksudnya penjelasan beliau apa yang beliau uraikan Ya beliau dari merendah dirinya beliau mengatakan itu perbekalan yang sedikit. Ya. Ibaratnya sebuah barang mau ditukar dengan sesuatu ini barang barternya nilainya sedikit, bukan nilai yang banyak. Ya, dan itu dari kerendahan hati beliau. Rahimahullah. Ya, dan saya berharap dari Allah yang kuibadahi pengampunan dan rahmatnya. Fama khaba abdun yastajiru bi rabbihi alaha wa amsa al qalbi muslima. Ya, tidak pernah merugi seorang hamba yang selalu memohon perlindungan kepada Robnya. Dengan selalu dia meminta, selalu dia apa namanya bermohon dengan sangat dalam keadaan hatinya itu suci dan tunduk kepada Allah. Wasallu ala khairil anami Muhammadin kadal ali wal ashabi madamatis sama. Kemudian berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sebaik-baik manusia Demikian pula kepada keluarga dan sahabatnya selama selama uh, langit itu masih tetap ada. Maksudnya berselawatlah sepanjang masa, ya sepanjang masa, sepanjang Allah memberikan kesempatan pada Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada penulis, rahmat dan pengampunannya kepada penulis terhadap manzumah yang indah ini apa yang beliau ringkas untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca, kita dengarkan di dalam kesempatan ini sebagai bekal kebaikan untuk kita semua, orang yang paling pertama di dalam melakukannya dan di dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua hati-hati yang selamat, memberikan kepada hati kita semua segala sebab kehidupan dan menjauhkan hati kita semua dari segala hal yang membuatnya sakit apalagi yang membuatnya mati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa dan Maha mengampuni segala dosa. Innahu waliyyu wal qadir alaihi wallahu taala Ini ada yang bertanya tentang kelanjutan hadis kun fid dunya ka gharib aw abir sabil. Saya pernah membaca lanjutan hadis di atas di satu majalah. Wahud min sihati kalimah kalimaradit. Yaitu kalimat wakut min sihati kalimat radika. Itu ucapan Ibnu Umar ya. Ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, segera cukup dalam di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.